Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam Al-Qur'an Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Wahai seluruh manusia, Allah menyeru, menyeru seluruh manusia. Inna kekadih Sesungguhnya engkau senantiasa berusaha. Berupaya. Ila Rabbik. Berupaya menuju ke arah Rabbmu famulaqi maka pasti kalian akan menjumpainya maka pasti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan dalam sebuah riwayat yang sahih Kata beliau, "Mali walid dunia, wa ma ana fiha illa karakibin istadalla tahta syajara thumma tarakaha wara'ah." Kata beliau, "Apa kebutuhanku terhadap dunia?" Tidaklah saya di dalamnya illa karakib kecuali hanya bagaikan seorang yang berkendara dalam perjalanan istawalla tahta syajarah yang singgah bernaung di bawah sebatang pohon melepas penat berlindung dari teriknya matahari melepaskan dahaga seperti itulah gambarannya Kemudian pengendara ini pun meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Dapat kita pahami jamaah bahwa pohon yang dimaksudkan oleh Nabi tak lain dan tak bukan adalah kehidupan di dunia ini. Sesuatu yang sementara yang pasti akan ditinggalkan tapi sayang seribu sayang tatkala ternyata banyak orang yang merasa kalau dirinya hidup, akan hidup selamanya, akan hidup seribu tahun lagi dalam kami. Yang melalaikan kita jemaah sekalian dari perjumpaan yang pasti dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesibukan kita. Yang melalaikan adalah kesenangan-kesenangan kita. Yang melalaikan adalah perkara-perkara yang menjauhkan kita dari zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalaikan dari hiruk pikuk dan gemerlapnya kehidupan dunia. Hari demi hari, tahun berganti tahun, tak terasa umur semakin bertambah. Banyak orang yang bergembira kalau umurnya bertambah, tapi pada hakikatnya jatahnya hidup di permukaan bumi ini semakin berkurang. Jatahnya untuk melakukan amalan di permukaan bumi itu semakin berkurang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini yang banyak dilalaikan oleh manusia sehingga mereka tidak sadar kalau kehidupannya di dunia hanyalah sementara. Mau tidak mau, cepat atau lambat dia akan melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah pada ayat yang kita baca tadi. Yang menerangkan hakikat kehidupan kita di dunia. Innaka kadhibun ila rabbik. Sungguh engkau sementara berusaha menuju kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari terciptanya kita di dalam rahim ibu, Disitulah mulai start perjalanan kita. Untuk kemudian terlahir di permukaan bumi ini dalam keadaan lemah. Dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan. Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, harta benda, yang kita kumpulkan di permukaan bumi ini. Setelah itu kemana? Ke alam barzah. Apakah di situ selesai? Salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, ketika mendengarkan sebuah firman Allah di dalam surah At-Takatsur. Allah berfirman, "Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir." Berlomba-lomba untuk mengumpulkan kesenangan-kesenangan dunia telah melalaikan kalian wahai manusia sampai kalian berziarah ke dalam kubur. Arab Badui ini mengatakan wallah mazahiru bimukim. wallah lanub'atsanna serta merta dia mengatakan demi Allah orang yang berziarah itu tidak akan tinggal lama akan dibangkitkan pada hari kiamat nantinya. Dari ayat ini dia pahami. Ketika Allah mengatakan, "Hatta zurtumul maqabir," sampai kalian berziarah ke dalam kubur. Artinya apa? Orang ziarah itu tidak akan tinggal lama, pasti akan pergi meninggalkan kuburan itu. Menunjukkan jamaah sekalian, kuburan belumlah tempat yang terasing. Masih ada perjalanan, bersiap untuk melanjutkan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia, setiap amalan yang pernah kita usahakan di dalam kehidupan dunia ini, baik ataupun buruknya. Bapak sekalian, Maha Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hidup di permukaan bumi ini, tujuan utamanya bukan hanya untuk makan dan minum dan berkeluarga. Tapi di sana ada hikmah yang sangat dalam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terciptanya manusia di permukaan bumi ini. Kalau kita hidup untuk makan, maka hewan juga hidup untuk makan. Kalau kita hidup hanya untuk berkeluarga, hewan pun berkeluarga. Kalau kita hidup hanya untuk bersenang-senang, bersenda gurau dan berleha-leha, hewan juga merasakannya. Tapi yang membedakan antara kita dengan binatang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah, tunduk dan membuktikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di permukaan bumi adalah ibadah. Membuktikan kepribadian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dan membuktikan ketaatan kita kepadanya bahwasanya saya adalah hamba yang benar-benar paham kalau saya dicipta untuk ibadah. Untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kerugian di atas kerugian. Orang-orang yang menyanyiakan hidupnya, menyanyiakan usahanya di permukaan bumi, sesuatu yang sangat sebentar ini, di dalam kelalaian, meninggalkan ibadah kepada Allah, karena mencari nafkah, dia meninggalkan salat berjamaah. Ya, karena keinginan-keinginan dunia, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal Tidak memperhatikan batasan-batasan Allah, tidak memperhatikan aturan-aturan Allah. Apakah itu adalah halal ataukah dia haram? Bukan perkara yang penting baginya. Yang terpenting baginya adalah bagaimana bisa mendapatkan setiap apa yang telah dia cita-citakan, setiap ambisi yang telah dia patok di dalam kehidupannya, apapun caranya. Maka dia lagi eh halala halulu nalulu mana. Tidak memperhatikan halal dan haramnya. Sementara ini adalah hakikat penghambaannya kepada Allah. Tatkala dia Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Pernahkah kita sadar jemaah sekali? Kalau ternyata kehidupan kita ini akan berakhir. Tatkala kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, pernahkah terbetik di dalam pemikiran kita, di dalam ingatan kita, bahwasanya suatu saat saya akan meninggalkannya. Pernahkah terbetik di dalam hati kita? Tersadarkan di dalam kehidupan kita. Kalau saya membutuhkan bekal untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang ini, pernahkah kita membayangkan saat-saat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatul maut datang menjemput kita dalam keadaan kita tidak siap untuk kembali kepada Allah. Saat-saat tatkala roh yang selama ini menemani badan setia di dalam kehidupan ternyata saatnya harus dipisahkan dengan jasad ditarik dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan saat-saat tatkala keluarga kita telah menangisi kepergian kita? Yang mereka tangisi, yang mereka sedihkan adalah kepergian kita. Sementara kita menangis disebabkan karena kurangnya persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diri kita pada hari kiamat. Sementara ujung daripada perjalanan, ujung dari semua setiap derita yang kita rasakan dalam kehidupan dunia dan selanjutnya adalah surga atau neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terbayangkan di dalam diri kita saat-saat kita dimandikan oleh handai tolan kita? Untuk kemudian dikafankan saat-saat tatkala jasad itu telah diusung di atas keranda mayat dan kemudian dibawa ke kuburan saat-saat tatkala kita telah dimasukkan ke dalam liang lahat kemudian ditimbun secara perlahan Kemudian setelah itu keluarga, sanak, keluarga, anak-anak, harta benda semuanya pergi dan meninggalkan kita sendiri di dalam kuburan. Tidak ada yang berani menemani kita di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat seperti inilah kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di saat-saat seperti inilah kita sangat membutuhkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian sadari perkara ini. Sadari perkara ini bahwasanya suatu saat kita akan dikembalikan kepada Allah. Sementara bahagia tidaknya kita di hadapan Allah tergantung daripada amalan kita di hari ini. Sehingga para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atan lil akhirah. Dunia adalah tempatnya berladang, bercocok tanam untuk kita petik hasilnya di negeri akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau berkata, di dalam sebuah kata, ucapan yang sangat indah. Iya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah memperingatkan manusia, beliau berkata, "Beramallah kalian." Iya. Fa inna dunya tasiru mukmila. Iya. Fa inna dunya tasiru mukmirah wa al akhirata tasiru mukmilah. ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا kata Ali bin Abi Thalib beramallah kalian beramallah kalian karena sesungguhnya dunia ini berjalan mundur sementara akhirat perjalanannya selalu maju Waktu kita di dunia selalu mundur. jatah kita semakin berkurang dari hari ke hari. Eh, Sementara kehidupan akhirat semakin maju menjemput. Dan kata beliau, setiap dari dunia dan akhirat ini ada penggemarnya. Maka jadilah kalian penggemar-penggemar akhirat dan jangan kalian menjadi penggemar-penggemar dunia. Kenapa? Karena pasti kalian akan meninggalkannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadari perkara ini bahwasanya kita akan meninggalkan setiap apa yang telah kita usahakan dan kita kumpulkan dalam kehidupan ini. Yang ternyata apa yang kita usahakan dan kita kumpulkan ini suatu saat akan hilang. Salah satu dari dua kemungkinan apa kita yang meninggalkannya atau mereka yang meninggalkan kita Sehingga jemaah sekalian, merugilah orang-orang yang tidak mempergunakan kehidupannya, umurnya, waktunya, harta bendanya, dan setiap apa yang Allah anugerahkan kepadanya untuk kebahagiaannya di negeri akhirat. Untuk kebahagiaannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, dalam ayat yang kita baca di awal pembahasan tadi. Inna kadihun ila rabbik. Sungguh engkau sementara melakukan usaha kembali kepada Rabbmu. Hanya orang-orang yang berusaha ada usahanya tepat dan ada usahanya yang benar. Ada yang keliru dalam berusaha sehingga gagal dalam berusaha. Tapi orang-orang yang beriman yang sadar bahwasanya kehidupannya adalah persiapan untuk kembali kepada Allah dengan amal saleh usahanya pasti beruntung. Kita semuanya berusaha. Iya, orang kafir juga berusaha kembali kepada Allah. Kita juga berusaha kembali kepada Allah. Tapi ingat, tidak semua orang berusaha berhasil di dalam usahanya. Maka dari itu, Beruntung dan sukseslah orang-orang yang berusaha kembali kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala dia manfaatkan untuk amal saleh. Kemudian kata Allah, "Falati" Niscaya kalian pasti akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari yang disebut dengan hari kiamat. Inilah hari yang disebut dengan hari perjumpaan dengan Allah. Inilah hari yang tatkala bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tatkala gunung-gunung yang sangat kokoh diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala langit yang sangat kuat diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala makhluk-makhluk yang telah mati itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Itulah hari tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat manusia semuanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Tidak lagi mampu dia memperhatikan anak-anaknya. Tidak lagi dia mampu memperhatikan siapa orang tuanya. Tidak lagi dia mampu untuk memperhatikan bagaimana tetangganya. Tapi semuanya memperhatikan diri masing-masing. Semuanya sibuk, sibuk disebabkan karena urusannya masing-masing mempertanggungjawabkan amalan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk menerima pengadilan Allah yang Maha Adil yang sama sekali tidak ada kecurangan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma al mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni." Pada hari Manusia lari dari orang tuanya. Manusia lari dari andai tahulannya, kerabat dekatnya. Manusia lari dari orang-orang yang mereka cintai. Setiap orang pada hari itu punya urusan yang menyibukkan mereka. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dihitan, belum disunat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, an-nasu yawma idzin yanzuru ba'dhum ba'dha." Wahai Nabi, kalau begitu manusia pada hari kiamat akan saling melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Al-amru yawma idin asyad. Biayyam yura ba'duhum ba'da. Urusan manusia pada hari itu lebih besar, lebih menyebutkan dari sekedar melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Perhatikan jemaah sekalian. Tidak ada waktu untuk melihat orang lain. Tidak ada waktu untuk melirik orang lain. Tidak ada waktu untuk bisa memperhatikan orang semuanya mengucapkan pada dirinya nafsi nafsi nafsi diriku diriku diriku bagaimana dengan nasibku bagaimana antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala belum lagi jemaah sekalian tatkala dia berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil diperlihatkan seluruh catatan amalannya itulah hari kiamat amalan yang baik amalan yang buruk nona dan dosa pelanggaran terhadap diperlihatkan pada hari kiamat. Diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eh, amalan-amalan yang dahulu sudah kita lupakan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan sudah kita lupa, ternyata semuanya muncul kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari tatkala Allah memberikan pengadilan yang sangat adil kepada hambanya setiap orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan tidak ada yang bisa lolos. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita akan dahsyatnya kejadian pada hari ini, Hebatnya pertanggungjawaban amanah pada hari ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yumkum min ahad illa syukurimu Rabbuh." ليس bainahu wa bainahu terjemah فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم والنار تلقاء وجهه Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Allah. Tidak ada penterjemahan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa apapun dia, suku apapun dia, bahasa apapun yang digunakan, pasti akan bicara langsung dengan Allah. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi. Dan ini pasti akan terjadi. Dan ini harus kita yakini. Akan pasti akan bicara langsung dengan Allah pada hari kiamat. Zat yang kita senantiasa kita melanggar kepadanya, senantiasa kita berpaksiat kepadanya, tidak pandai menciptakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita, bersamaan dengan itu kita balas dengan maksiat, kita balas dengan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah yang kita akan berbicara langsung dengannya pada hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fayanzura ila aymana min." Dia akan melihat ke arah kanannya fala yara illa ma qaddam tidak ada yang dia lihat kecuali amalan yang pernah dia lakukan subhanallah wa yanzura ila amami setelah itu dia melihat ke arah kiri fala yara illa ma qaddam tidak ada amalan yang dia lihat kecuali amalan yang telah berlalu amalan baik dan amalan buruk yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia Sementara itu kata Nabi, Dan neraka sudah dinyalakan di hadapan matanya. Subhanallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Eh, tidak seorang pun orang-orang yang beriman pada hari kiamat kecuali pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yad'uhu Allah fa yakhlu payah fa yakhlu min Allah akan memanggil dia pada hari kiamat dan berdoa dengan Allah pada hari itu. Apa yang terjadi? Fayuqarru Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut dosa-dosanya satu persatu. Subhanallah. Allah akan menyebut dosa-dosa kita satu persatu. Iya. Yeah. Allah akan mencelakakan dia. Pasti Allah akan menyiksa dia. Karena tidak satu pun dosa yang pernah dia lakukan. Kecuali nampak di hadapannya. Dan sudah disebutkan dibacakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala itu Allah pun berfirman kepada hamba ini. Wahai hambaku, ini pada saat satar bakat di dunia Sungguh saya telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Tidak diketahui oleh orang lain maka fa'ana al-yawm. Demikian pula pada hari ini saya akan mengampuni dosa dosa itu. Akan tetapi kalau dia adalah hamba yang kafir, hamba yang ingkar, hamba yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, maka Allah akan sebutkan dosa-dosanya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari pengadilan Allah yang tidak ada yang bisa berdusta pada hari itu. Bahkan setiap kedustaan yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia akan nampak di hadapan Allah pada hari kiamat. Akan diperlihatkan kepada kita pada hari kiamat. Eh, saya alamuna Manil dalam asyir. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, besok pada hari kiamat mereka pasti akan tahu siapa pendusta yang bejat. Di dunia dia pandai bersilat lidah. Iya, macam membeleh. Akan tertarik pada hari kiamat semua kedustaan itu akan nampak. Dan lidah yang pandai pada hari kiamat tidak akan mampu untuk berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Tidak ada lisan yang pandai berdusta, mampu berbicara untuk berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini hari kami akan menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim dan yang berbicara adalah kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka terhadap setiap amalan yang pernah mereka lakukan. Tangan yang berbicara, kami akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lidah yang pandai berdusta ketika di dunia ditutup pada hari kiamat tidak akan mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan kita pada hari ini. Inilah keadaan kita di hari tatkala kita berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan setiap amalan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Eh, Yang menjadi Kulit kulit yang sangat tipis ini akan berbicara menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala eh menyebutkan ucapan orang-orang yang senantiasa berada di atas kezaliman dalam kehidupan dunia. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull syai' mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka pada hari kiamat. Lima itu alina. Kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Kenapa kamu wahai kulit berkhianat pada hari ini menjadi saksi? Ya, yeah. menjadi saksi bahwasanya saya telah melakukan dosa ini, saya telah melakukan dosa itu, saya telah melakukan kebaliman ini, kebaliman itu, saya telah melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu. Lima itu alina. Kenapa untuk menjadi saksi terhadap kami? Qalu maka kulit mereka akan berkata, Allah yang membuat kami mampu berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang telah yang membuat segala sesuatu itu mampu berbicara pada hari Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat-saat kita berdiri di hadapan Allah. Iya, di saat-saat tatkala kita harap-harap cemas apakah kita termasuk penduduk surga atau penduduk neraka di hari-hari di saat-saat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadili kita maka dari itu jangan sekali sebelum hari itu terjadi sadari pada hari ini masih ada kesempatan saat bagi saya dan kepada bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, menyadari benar dan mempersiapkan hari perjumpaan dengan Allah itu. Eh, sementara tidak ada bermanfaat pada hari itu kecuali hanyalah amal saleh, amalan yang pernah dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم itulah hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak keturunan. Tidak bermanfaat harta yang kita miliki pada hari ini. Seberapa berbanyaknya anak-anak yang kita miliki tidak akan mampu memberikan pertolongan pada hari kiamat. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari setiap dan segala macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari segala macam bentuk kejelekan, noda dan maksiat, titik-titik hitam di dalam hati yang menyebabkan hati itu menjadi berkarat sulit menerima kebenaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, yeah. maka persiapkan semuanya ikhwan fillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, yeah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal-bekallah kalian. Berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian sebagai sebuah peringatan dari saya dan untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian. Iya, semoga bisa dijadikan sebagai pelajaran dan peringatan kepada kita seluruhnya untuk semakin semangat di dalam beramal soleh dalam kehidupan kita dan tidak terlalaikan dengan kehidupan ini dan senantiasa sadar bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Iya, saya tutup dengan sebuah syair yang disebutkan oleh seorang yang bijak. Iya, yang dikenal oleh bangsa Arab. Mereka dia berkata, "Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahatan li hayyin, walakinna idza mitna bu'itna Wanus nus'alu dan orang kulli Seandainya tatkala kita meninggal, setelah itu kita ditinggalkan begitu saja, maka sungguh kematian itu adalah tempat atau waktu beristirahat dari segala macam bentuk kepenatan hidup. Akan tetapi sangat disayangkan tatkala kita meninggal, kita akan dibangkitkan dan untuk kemudian ditanya tentang segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Demikianlah jemaah sekalian, semoga kita bisa sadari bersama dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat dan menyelamatkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala.